this this settle this segede biasa uh, ya? eh, beda ya? iya malah kan ada batasnya Ini nah, biasanya kan oh mati dulu eh enggak tes satu udah kecil ya udah kecil ya eh, dikit aja deh nus dikit aja dikit aja ya. tes satu tes satu dikit dikit dikit Tes satu. Tes satu. Ini udah naik. Eh, nes, nes, nes, nes, Tes satu. Dikurangin dikit. Dikit aja. Kurangin dikit. Dikit, dikit, kurangin, kurangin. Udah. Tes satu. Tes satu, tes satu. harusnya tuh gini mantul. Nah. Tes satu. Tes satu. Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim Bagi akhwat yang berada di lantai dua eh, Harap untuk eh, turun di bawah Turun ke bawah Karena di lantai atas lagi ada masalah speaker Jadi untuk di lantai dua tidak bisa mendengar suara speakernya Jadi untuk para akhwat yang di lantai dua harap e, pindah ke bagian bawah saja. Ada aku masalah lagi mas, enggak kan? Cek satu dua tiga Cek satu satu Cek satu dua Cek satu dua Cek Cek sound Cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala rasulillahi Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Baiklah para jamaah sekalian Insyaallah akan kembali kita lanjutkan, lanjutkan kajian rutin uh, eh, Karumah yang kali ini akan dibersami oleh beliau Al Ustad Abu Salman Hafizahullah Taala yang akan membahas tafsir juz amma. Untuk dari itu kami e, mengajak para jamaah sekalian terkhususnya para akhwat untuk dapat e, mempersiapkan adab-adabnya dalam menuntut ilmu. Salah satunya itu menyiapkan catatannya agar dapat mencatat berbagai faedah yang akan disampaikan oleh ustadz nantinya. Dan bagi para akhwat yang mas, e, yang mungkin membawa kendaraan agar memarkirkan kendaraannya di sebelah selatan Masjid Pogung Raya.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 memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya sehingga alhamdulillah meskipun hujan lebat mengguyur wilayah uh, dan sekitarnya namun dengan izin Allah Jalla wa kita masih tetap bisa uh, menyelenggarakan ke rumah kajian rutin muslimah sebagaimana biasanya dan insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan membacakan tafsir dari juz ammah. Dan alhamdulillah sore hari ini kita memasuki surat baru yaitu surat Al-Ghasyiyah. dimana Al-Ghasyiyah merupakan satu di antara nama di antara nama-nama hari kiamat di ya, hari kiamat sangat banyak namanya ada uh, puluhan ya ada sembilan puluhan kurang lebih nama daripada hari kiamat. Nah satu di antaranya adalah al-ghoshiyah. Al-ghoshiyah satu di antara surat yang banyak dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sholat Jum'ah di mana pada sholat Jumat variasi surat yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah saw yang paling banyak adalah pada rokat yang pertama dibaca dibacakan surat Al-A'la, yang kedua surat Al-Ghoshiyah. Variasi yang kedua dibacakan surat Al-Jum'ah, pada rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua adalah al-munafikun. Kemudian variasi yang ketiga yang dibaca oleh baginda Rasulullah dibacakan surat al-jum'ah di rokaat yang pertama dan al-ghasyiyah di rokaat yang kedua. Demikian juga pada sholat-sholat yang lain, yaitu sholat-sholat jamaah yang lain, seperti sholat aid baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, juga biasa baginda Rasulullah membaca surat Al-A'la dan Al-Ghushiyah Demikian juga ketika surat istisqa ya, Maka beliau pun membaca dua surat ini Nah berulangnya dibaca oleh baginda Rasulullah SAW di dalam beberapa momentum salat ini menunjukkan bahwa surat al ghushiyah ini tentu ada sesuatu yang penting, sesuatu yang pantas untuk kita pelajari di dalamnya sehingga diulang-ulang oleh baginda Rasulullah untuk dibaca. Yang ini akan mengingatkan bagi para pendengar tentang kandungan daripada surat al ghoshiyah ini. Dalam uh, beberapa riwayat sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan ya, dari Imam Malik juga dari Tomarah Ibn Sa'id dari Ubaidillah bin Abdullah bahasanya Duhak bin Qais bertanya kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu bima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ah ma'asratil jum'ah dengan apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada hari Jumat ya bersama surat Jum'ah ya tadi yang sudah kita sampaikan pada rokaat yang pertama beliau membaca surat Al-Jum'ah maka kemudian beliau radhiyallahu taala anhu menjawab hal ataka hadisul ghasyah yaitu yang mengiringi surat al-jum'ah yang dibaca pada rakaat yang kedua adalah hal ataka hadisul ghasyiyah. Demikian juga diruatkan dari uh, oleh Abu Dawud dari Al-Qa'nabi dan juga Imam Nasa'i dari Kutaibah yang keduanya dari Malik bin Anas uh, rahimahullah taala dengan sanad tersebut. Kemudian Imam Muslim dan Ibnu Majah dari hadis Sofyan Ibnu Uyainah dari Tamarah bin Said dan kemudian ke atasnya sama. Ya, ini diantara antara riwayat-riwayat ya, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang dibacanya berulang-ulang pada beberapa momentum salat-salat berjamaah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sore hari ini insyaallah taala kita akan bacakan Tafsirannya mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 insyaallah taala.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 Maka kita kemudian memasuki ayat yang pertama. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya. Adakah sudah datang kepada dirimu ya, hadis pembicaraan masalah al-ghasyiyah yaitu hari kiamat. Pertanyaan ini memungkinkan yang pertama ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat lafalnya adalah hal ataka yaitu yang menjadi uh, eh, khitabnya adalah kata ketunggal yaitu yang ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adapun kemudian umatnya maka mengikuti ya, mengikuti eh, di belakang setelah ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW karena kaidahnya bahwa apa yang dihadapkan ditujukan diperintahkan dan seterusnya kepada Rasulullah itu hakikatnya juga adalah untuk umatnya keseluruhannya dan juga boleh jadi Kitab ini ditujukan kepada setiap orang yang membacanya. Ya, maka kita pun tatkala membaca hal ataka hadisul ghasyah berarti kita mendapatkan pertanyaan dari Allahu jalla wa ala. Nah, pertanyaan yang Allahu Jalla wa ala sampaikan di dalam awal ya surat al ghasyah ini dalam rangka untuk menimbulkan perhatian dari orang yang membacanya. Ya, untuk menimbulkan memunculkan perhatian yang lebih dari orang yang membacanya. Dan eh, model-model semacam ini banyak kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, satu di antaranya adalah firman Allah Jalla wa ala yang terdapat di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adabin alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kalian dari adab Allah Jalla wa'ala yang sangat-sangat pedih. Maka kita ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, maukah ya aku tunjukkan kepada kalian? Maka kita pun kemudian akan memberikan perhatian yang lebih Ternyata bahwa apa yang ingin Allah tunjukkan kepada e, kepada kita adalah sebuah perdagangan. Namun bukan perdagangan sebagaimana perdagangan perdagangan biasa yang akan membuahkan hasil berupa materi. Namun ini adalah perdagangan yang istimewa, perdagangan yang akan bisa menjadikan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah Jalla wa dan atau juga bisa memiliki maksud dalam rangka untuk memuliakan ya mengagungkan menganggap besar perkara yang hendak Allah Jalla wa sampaikan itu tentang apa hadisul Ghoshiyah. yaitu pembicaraan mengenai al Ghoshiyah yaitu hari kiamat tentu bahwa hari kiamat adalah hari yang teramat sangat besar Hari di mana manusia ketika itu akan mendapatkan balasan dari setiap amalan yang telah dia lakukan di dunia, yang besarnya ataupun yang kecilnya. Sebagaimana firman Allah, famay ya'mal misqala darratin khairan yarahu." wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai ya syarran yarahum maka siapapun yang beramal kebaikan meskipun hanya sebesar biji sawi ataupun sebesar semut hitam ya sebagaimana tafsir Ibnu Abbas semut hitam yang sangat kecil maka orang yang melakukannya dia akan yarahu, akan melihat balasan dari Allah Jalla wa'ala Sebaliknya Siapapun yang beramal keburukan Meskipun hanya Sebesar Semut hitam yang sangat kecil Maka dia pun juga akan melihat Balasan dari Allah Jalla wa'ala Yaitulah hari pembalasan ya, Yaumul jaza Kenapa bahwa hari kiamat dikatakan sebagai hari yang besar? Banyak sekali peristiwa-peristiwa di sana yang jauh dari prediksi manusia ketika mereka hidup di dunia. Banyak sekali peristiwa-peristiwa baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Dan itu akan terjadi di hari kiamat. Maka layak kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan ya al-ghasyiyah ya hadisul ghasyiyah. Di antara besarnya kedatangan hari kiamat sebagaimana yang Allah Jalla wa ala firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua. Ya ayuhan nas taku rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kuncangan as-sa'ah yaitu hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Ya, sesuatu yang sangat-sangat besar. Yawma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arduat. Yaitu suatu hari di mana engkau akan melihat pada hari itu setiap orang yang sedang menyusui ya, anak ataupun siapapun yang sedang disusuinya maka akan dia arduat akan dia lepaskan ya apaan ya? Siapapun yang sedang dia susui maka akan dia lepaskan. Watau kullu dzati hamlin hamlaha dan bahkan setiap orang yang mengandung pun akan dia gugurkan. Wataron nasa sukara dan kamu akan melihat manusia ketika itu mabuk dengan mabuk yang luar biasa beratnya. Sempoyongan ke sana ke eh, sana dan kemari. Padahal wa mahum biskaro mereka tidaklah mabuk. adab adzaballahi syadid. Akan tapi bahwa adab Allah Jalla wa ala itu teramat sangat besar. Teramat sangat keras. Ya, kenapa hari itu dikatakan sebagai adab Allah? Karena yang akan mengalami peristiwa guncangan yang besar tadi, yang sangat dahsyat tadi hanya afsakun nas. Orang-orang yang paling fasik, orang-orang yang layak untuk mendapatkan siksa dari Allah di dunia sebelum di akhirat nanti. Ya karena bahwa orang-orang yang beriman sebelum itu akan mencium angin dari surga yang Allah Subhanahu wa taala utus ya untuk membunuh kaum mukminin. Maka seorang mukmin meskipun keimanannya sangat kecil ya, di dalam hatinya maka dia akan ikut meninggal tatkala mencium ya angin yang Allah Subhanahu wa taala utus ya, sebagai sarana untuk mematikan orang-orang yang beriman sehingga yang tersisa ketika itu hanyalah orang-orang yang paling fasik Ya. Fasik ini adalah satu gelar yang diberikan kepada pelaku dosa besar. Nah, berarti afsakun nas adalah orang-orang yang paling fasik di antara orang-orang fasik. Di antara dosa besar itu sangat banyak. Ya, bertingkat-tingkat. Maka yang akan merasakan eh, dahsyatnya guncangan hari kiamat sehingga mereka menjadi orang-orang sebagaimana orang mabuk, sempoyongan, kesana dan kemari, maka hanyalah manusia-manusia yang memang layak untuk mendapatkan adab Allah Jalla wa'ala yang sangat-sangat pedih, yang sangat keras. Wujuhu yawma idin khasyah pada hari kiamat. Ketika itu banyak manusia yang wajah-wajah mereka dalam keadaan khasyah. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para ulama yang lain, para mufassir yang lain, maknanya adalah zalilah. Ya, maknanya adalah zalilah. Mereka menunduk, kenapa? Karena hina. Karena mereka merasa hina. Tidak berani untuk mengangkat kepalanya untuk melihat Allahu Jalla wa ala. Yang padahal ketika itu seluruh manusia akan menghadap kepada Allahu Jalla wa ala untuk mempertanggungjawabkan amal-amal soleh dan juga amal-amal toleh yang telah dilakukannya di dunia. Semuanya akan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Nah orang-orang yang mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala apalagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik maka mereka tidak kuasa ya untuk mengangkat kepalanya dan mereka hanya menundukkan kepalanya e, merasa hina, tidak layak, tidak berani untuk melihat Allahu Jalla wa'ala untuk melihat keagungan Allahu Jalla wa'ala. Ya wujuhu yauma idin khasyah. Wajah-wajah manusia pada hari itu ada yang khasyah, ada yang dzalilah, ada yang rendah hina, tidak mampu untuk memandang Allahu Jalla wa'ala. Maka kemudian di antaranya Allah mengatakan wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina adh dhulli yanzuruna min tarfin khafi ya, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-45 wahai Muhammad engkau ketika itu akan melihat manusia yang mereka akan didatangkan di hari kiamat nanti dalam keadaan hina dalam keadaan menunduk tidak kuasa untuk mengangkat kepalanya karena kehinaan mereka. Dan mereka hanya mampu memandang dengan pojok matanya saja, ya. ya sebagaimana kalau kita semisal dimarahi oleh seorang yang kita sangat takut kepada mereka, maka kita pun akan merunduk ketakutan dan kalaupun kita memandang di eh, sebelah kanan kiri maka hanya kita gunakan dengan pojok mata kita ya. Kenapa? Karena mau mengangkat kepalanya tidak berani, maka kita hanya bisa menggunakan pojok mata kita untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita. Amilatun nasibatun. Ya, amilatun nasibatun. Di mana ketika itu orang-orang yang wajahnya menunduk karena hina ini mereka hanya bisa berbuat ya, hanya bisa berbuat dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan, dalam keadaan penuh dengan kecapean. Ya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama mufassirin wadhalika annahum yukallafuna yawmal qiyamah Bicaris salasil wal aghlal. Karena manusia-manusia ketika itu yang mereka banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Lebih-lebih lagi adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka diberikan beban, dibelenggu oleh Allah Jalla wa ala dan juga mereka dirantai dengan rantai yang berat oleh Allah Jalla wa ala. Dan kemudian mereka pun diceburkan ya, diceburkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terbelenggu seperti itu. Ya. Ini sebagian komentar di antara para ulama. Mereka dicepurkan ke eh, lumpur neraka jahanam yang tentu lumpurnya adalah berupa cairan yang sangat-sangat panas yang luar biasa. Dan kalau kemudian kita hendak membandingkan ataupun kita hendak membayangkan bahwa betapa beratnya seseorang yang semisal diikat, dibelenggu di dunia ini saja dan kemudian mereka dimasukkan ke satu lembah misalnya, ke satu lumpur misalnya tangan dibelenggu, gimana dirinya untuk bisa menyelamatkan? Tentu sangat-sangat susah untuk bisa menyelamatkan diri. Dan bahkan mungkin dia akan semakin bergerak, dia akan semakin tenggelam. Itu baru di dunia. Dan lumpur di dunia yang banyak kita lihat adalah suhunya dingin. Ya, semisal kita pergi ke suatu uh, lembah yang lembahnya ini berisikan dengan air dan tanah yang sudah menyatu menjadi lumpur dan ini orang-orang yang e, mungkin orang kampung paham ada di satu tempat tertentu yang ketika dirinya tuh nyebur ke situ semakin dia bergerak maka akan semakin masuk ke dalam nah, bedanya nanti di akhirat lumpur ini adalah berupa lumpur dari api dan bahkan lumpurnya berupa seperti teter besi yang sangat-sangat panas yang akan menjadikan sebab orang yang masuk ke dalamnya akan langsung gosong dan kemudian Allah angkat nanti diganti lagi dengan kulit yang baru gosong lagi Allah ganti dengan kulit yang baru itulah siksa yang sangat-sangat berat yang kita semuanya tentu berlindung kepada Allah Jalla wa'ala ya dari dimasukkan ke dalam siksa yang sebegitu beratnya. Tasla naron hamiyah dan mereka manusia-manusia yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa ini akan masuk ke dalam naron hamiyah yaitu masuk ke dalam uh, api yang membakar ya api yang membakar api yang akan melahap melalap membakar setiap sesuatu yang masuk ke dalam api tersebut. Kita ketahui bahasanya api di dunia ini seringan-ringan panasnya api di dunia maka akan membakar. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh yang dicatat oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim yang keabsahannya, keautentikannya disepakati oleh Al-Bukhari dan Al -Mus, uh, eh, Imam Muslim bahwa wan naru al-hamiyah allati balagat min hamwiha annaha fadalat an nari dunya bitis'atin wa wasitina juz'an api yang sangat-sangat panas yang akan membakar ini bahwa panasnya melebihi panasnya api di dunia. Kalaupun kita kemudian bisa mendapatkan api di dunia yang sangat-sangat panas, ya seperti api yang ada di gunung, api yang ada di kawah gunung misalnya. Ya, seperti ketika ada gunung berapi yang mengeluarkan kawahnya, mengeluarkan laharnya berupa api. Maka di sana juga ada api yang panasnya 69 kali lipat daripada api yang paling panas di dunia. Di sana berarti juga ada tingkatan-tingkatan panasnya api sebagaimana panasnya api di dunia. Maka lipatannya pun juga sama. Ya, lipatannya sama, 69 kali lipat, 69 kali lipat. Di dunia ada bermacam-macam Eh, jenis api, maka di sana pun juga ada eh, berbagai macam jenis api. Yang tinggal kita kalikan 60 kali 9-nya. Oh, di dunia ada api yang jenisnya ini, di sana juga ada tinggal mengalikan 69 kali. Allahu akbar. Ya. Hampir 70 kali lipat. Nah, kemudian tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari selain kemudian waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam semacam itu maka kemudian mereka tentu akan meminta pertolongan kepada siapapun yang bisa diminta pertolongan. Padahal untuk orang-orang yang berbuat zalim tidak ada nasir, tidak ada wali, tidak ada penolong, ya. tidak ada pelindung untuk mereka. Mereka senantiasa memohon pertolongan, meminta pertolongan. Di antara permintaan pertolongan dari mereka adalah mereka meminta pertolongan untuk minta minum. Minta pertolongan kepada manusia di antaranya adalah untuk meminta minuman. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kal muhli yashfil wujuh bi'sa syarab." Dan tatkala dan tatkala mereka meminta pertolongan agar dikeluarkan dari seksa yang sedang mereka alami dan juga mereka meminta pertolongan untuk meminta minuman maka mereka pun diberikan pertolongan diberikan minuman namun minumannya adalah kal muhli yashwil wujuh minumannya adalah minuman seperti cairan besi yang sangat panas. Padahal kita mengetahui besi itu akan bisa meleleh ya, menjadi cairan setelah dibakar di dunia ini kalau kita melihat di dunia dengan suhu panas ya semisal 600 derajat Celcius baru akan mencair. Kalau kemudian baru 100 derajat maka besi tidak akan mencair. Ya, dengan suhu panas yang sangat-sangat tinggi 500-600 derajat baru kemudian akan mencair dan itulah yang Allah akan berikan kepada para penduduk neraka jahanam yang meminta pertolongan, yang meminta minuman. Yang kemudian ketika minuman ini didekatkan kepada mereka, maka langsung akan terbakarlah wajah-wajah mereka. Baru dekat wajah mereka akan terbakar sehingga akan terkelupaslah daging-daging yang ada di mukanya dan yang tampak hanyalah tulang belulang. Dan itu seburuk-buruk minuman di neraka jahanam kata Allah Jalla wa'ala. Ataupun di dalam ayat yang lain Yang tadi terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَسُكُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ Dan kemudian mereka pun diberikan minuman cairan yang sangat-sangat panas. Yang kemudian minuman yang sangat-sangat panas ini akan memutus-mutus akan meremukkan usus-usus mereka. Ya, ususnya akan hancur lebur karena dilewati oleh air yang sangat-sangat panas luar biasa. Yang berarti orang-orang yang mendapatkan minuman semacam itu, lahirnya dan batinnya tidaklah terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dohir dan batinnya semuanya tidaklah terpenuhi. Dohirnya yang dia dapatkan bukan minuman yang menyegarkan. Sehingga dampaknya batin pun tidak akan merasa puas, merasakan kelegaan dengan minuman yang mereka terima. Ya. Ya, dan bila kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari diceploskan ke dalam neraka jahanam dari mendapatkan minuman-minuman yang akan menghancurkan muka dan juga usus-usus manusia yang meminumnya. Mungkin di antara manusia ada yang kemudian mengapa, e, bertanya, mengajukan muskilah. Maka bagaimana mungkin di neraka jahanam nanti akan ada mata air, mata air yang berupa api. Ya mata airnya itu adalah berupa api. Padahal yang kita lihat di dunia ini yang namanya air itu adalah sesuatu yang akan memadamkan api. Ya, sesuatu yang akan memadamkan api. Namun kenapa justru di akhirat nanti di neraka jahanam akan ada air yang malah meng, akan uh, berubah menjadi api. Ya. Air yang berubah menjadi api, bukan lagi mematikan api. Maka jawabnya yang pertama bahwa kejadian-kejadian yang ada di akhirat nanti itu tidaklah bisa disamakan dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia. Pun kita telah sampaikan nama nama yang sama di akhirat pun tidak boleh kemudian kita samakan dengan e, hakikat yang memiliki nama yang sama di dunia. Di akhirat ada buah-buahan. Di akhirat ada para perempuan, ada bidadari. Di dunia ada buah-buahan. Di dunia ada orang-orang cantik namun tidak bisa disamakan. Buah-buahan yang ada di dunia, kecantikan e, perempuan yang ada di dunia dengan kecantikan para bidadari yang ada di akhirat nanti. Maka juga demikian api-api yang di dunia ataupun air-air yang ada di dunia tidaklah bisa disamakan dengan air-air yang ada di akhirat sana. Baik air yang ada di neraka jahanam ataupun air yang ada di surga tidak sama. Air yang ada di neraka jahanam sebagaimana yang tadi telah kita singgung. Air berupa cairan besi yang sudah e, leleh, yang sudah meleleh. Nah, kalau di surga ada air sebagaimana di dalam surat Muhammad air namun airnya berupa air susu yang tidak pernah berubah rasa dan baunya di sana ada air yang berupa madu dan madunya adalah madu yang sudah disaring bersih di sana ada air berupa khomer namun khomer di sana tidaklah memabukkan sebagaimana mabuknya di dunia dan di sana juga ada air tawar yang sangat-sangat menyegarkan bagi setiap peminumnya maka semuanya tidak sama Nah oleh karenanya sekali lagi bahwa apa yang akan terjadi di akhirat tidaklah bisa kita samakan dengan kejadian-kejadian di dunia. Boleh sama nama namun hakikatnya tidaklah sama. Bukankah kita juga pernah mendengar bahwa di akhirat nanti yang namanya amal akan bisa berbicara Bahkan mulut yang di dunia yang kita jadikan sebagai sarana untuk berbicara di akhirat nanti justru oleh Allah akan dikunci dan yang akan berbicara adalah tangan, yang akan berbicara adalah kaki, yang akan berbicara adalah mata dan telinga. Ini adalah kuasa Allah Jalla wa'ala. Bukankah kita juga pernah mendengar bahasanya puasa yang kita lakukan di dunia akan bisa berbicara. Bahwasanya bacaan Al-Quran yang kita baca pada saat Qiyamul Lail itu pun akan berbicara memohonkan syafaat kepada Allah di hari kiamat iya. ini jawaban yang pertama ya jawaban yang pertama dan bahwa keadaan-keadaan di akhirat nanti meskipun sama ya, sama-sama berada di satu eh, tempat yaitu sama-sama berada di padang masyar misalnya maka seorang yang satu dengan seorang yang lain akan bisa mendapatkan keadaan yang berbeda ya akan mendapatkan keadaan yang berbeda satu contoh Allah Jalla wa ala berfirman nuruhum yassa baina aidihim wa bi aymanihim sebagaimana di dalam surat at-tahrim ayat yang ke-8 cahaya cahaya yang akan menerangi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dimasuk akan dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla wa berjalan ya ada yang di depan mereka cahayanya mengiringi mereka, ada yang dari samping mereka sehingga apa? Mereka akan mendapatkan penerangan. Mereka jalannya tidak akan tersesat. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang yang berbuat zalim di dunia yang kata Rasulullah al-zulmu dhulumatun yaumil qiyamah perbuatan kedoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maka di hari kiamat nanti mereka akan berjalan dalam keadaan gelap gulita, tidak mendapatkan penerangan. Tidak sebagaimana orang-orang yang beriman. Bahkan di padang masyar nanti. Ini tentu kita kalau hendak menganalisa dengan logika kita, dengan akal kita, tidak nyampe. Ketika di hari kiamat nanti kata Rasulullah, yusharu yusharu nabi makanin wahidin wa ya'rukuna minhum man yasilul irku ila ka'bihi wa minhum man yasul ila rukbataihi wa minhum man yasul ila hukwaihi ya sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di mana nanti manusia di padang mahsyar itu akan dikumpulkan di satu tempat yaitu di padang mahsyar tersebut di hari kiamat nanti manusia setelah eh, adanya tiupan sangkakala yang kedua akan dikumpulkan di satu tempat yang sama. Ya. Namun mereka manusia ketika itu ada yang berkeringat dan keringatnya hanya sampai ke dua mata kakinya. Dan di antara mereka ada yang berkeringat namun keringatnya sampai kepada kedua lututnya. Ada kemudian di antara mereka yang berkeringat dan keringatnya ada yang sampai kepada kedua telinganya. Berbeda-beda. Padahal mereka berada di satu tempat. Kok bisa? Bisa. Ini adalah karena kuasa Allah Jalla wa'ala. Sementara mereka berada di satu tempat yang sama. Gimanakah wujudnya, kefiahnya? Kita pasrahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah cara di antara kita memahami sifat-sifat yang telah Allah Jalla wa'ala jelaskan kepada kita dan juga Rasulullah jelaskan kepada kita tentang hari kiamat dan tentang perkara-perkara yang gaib yang lainnya, maka kita mengimani sesuai dengan makna zahirnya adapun uh, kaifiyahnya maka ta'wid kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala Ini alasan yang pertama Alasan yang kedua Alasan yang kedua Bahwa Allah Jalla wa'ala Maha kuasa Untuk melakukan apapun yang Allah Jalla wa'ala Kandaki. Ya fa'alun lima yurid Allah maha melakukan Melaksanakan, mengerjakan apapun yang Allah Jalla wa'ala kehendaki Maka kalau kita lihat di dunia ini saja Ada pepohonan yang masih hijau Yang masih ada dedaunannya Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surat Yasin ayat yang ke-80 Alladhi ja'ala lakum minal syajaril ahdari naro Fa'idha antum minhu tukidun Dialah zat yang telah menjadikan untuk kalian dari pepohonan yang masih hijau itu berupa api. Karena apa? Karena gesekan yang terus-menerus terjadi antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Ataupun yang mungkin kalian e, lakukan dengan cara-cara yang lain, barang-barang yang masih basah. Maka akhirnya pun kemudian pohon yang masih hijau tadi bisa mengeluarkan api. Ini adalah kuasa Allah Jalla wa'ala. Dan sekali lagi bahasanya Allah Jalla wa'ala maha mudah untuk melakukan segala apapun, tinggal hanya mengatakan kun, fayakun. Jadilah, maka jadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk terjadi. Nah, kemudian setelah mereka diberikan minuman oleh Allah Jalla wa'ala yang akan merobek, merusak, mengelupaskan memisahkan e, daging-daging dari muka-muka mereka dan akan menghancur luluhkan usus-usus mereka yang meminum cairan minuman yang Allah berikan kepada mereka maka juga bahwa makanan-makanan yang Allah akan berikan kepada mereka adalah makanan-makanan yang sangat-sangat pedih sangat-sangat uh, merusak ketika dimakannya laisa lahum ta'amun illa min dhari dan tidak ada makanan untuk mereka kecuali makanan yang berupa pepohonan yang penuh dengan duri la yusmin wa la yughni min ju makanan yang tidak menjadikan kenyang orang yang memakannya dan tidak akan menghilangkan rasa lapar ya, tidak akan menggemukkan dan tidak akan menghilangkan rasa lapar. Di mana ad-dhari sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, innahu syajarun dzu syauqin 'azimin idza yabisa la yar'ahu walal bahaimu. Kata para ulama bahasanya yang disebut dengan dhari adalah pepohonan, pepohonan yang memiliki duri-duri yang sangat-sangat besar yang tatkala pepohonan ini telah kering maka tidak ada seorang pun manusia yang berani mendekat kepadanya ya dan juga hewan-hewan pun tidak akan berani mendekat kepada pepohonan-pepohonan yang memiliki duri-duri yang sangat besar dan sangat tajam untuk mendekat kepada uh, pepohonan tersebut. Ya, kalau masih dalam keadaan basah memungkinkan ada hewan-hewan yang berani untuk mendekat karena boleh jadi durinya masih agak lunak. Dan di sana masih ada daun-daunnya yang hijau dan seterusnya. Masih ada hewan-hewan yang berani mendekat ke sana. Namun tatkala pohon itu telah menjadi e, kering, ini akan menjadi sangat tajam duri-durinya dan po, e, apa namanya pohon-pohonnya pun juga keras tidak lentur lagi sehingga manusia tidak berani mendekat dan juga hewan-hewan pun tidak akan berani mendekat ke sana. Dan itulah ya tidak bisa kita bayangkan ya, tidak bisa kita bayangkan e, bagaimana efek, bagaimana dampak dari makanan yang berupa pepohonan yang berduri dan durinya sangat besar. Dan itulah makanan yang harus ditelan. Tidak bisa kita bayangkan. Akan seperti apakah tubuh orang yang memakannya. Mengunyahnya pun akan sangat-sangat kesusahan. Di mana wajar kemudian makanan yang seperti itu tidak akan membuat gemuk apalagi juga tidak akan membuat orang yang memakannya merasa kenyang akan bahkan akan merobek-robek ususnya <clears throat> dan juga akan merobek-robek tubuh yang kemasukan ya pepohonan-pepohonan yang semacam itu. Demikianlah yang kita baca pada kesempatan eh, sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan untuk kita semuanya. Layaklah kemudian baginda Rasulullah SAW sangat sering membaca surat ini yang di dalam satu Jumat ya biasanya minimal dibaca satu kali. Ya, yang ternyata kandungannya adalah agar kita semuanya ingat bahwa di hari kiamat nanti ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Ada kejadian-kejadian yang tidak pernah kita bayangkan yang itu semuanya menjadikan kita mudah-mudahan akan segera kembali kepada jalan Allah akan segera kembali kepada menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sehingga kita pun akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan bukan menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi wassalam banyak salah dan kurang yang mohon dimaafkan dan setiap kebenaran datangnya hanya dari Allah Jalla wa'ala uh, aku luka kali hada astaghfirullah walakum wa sallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika ada orang yang senang membantu ataupun aktif di kegiatan sosial Organisasi Tapi jadi melahirkan eh, Melalaikan keluarga Dan melempar tanggung jawab ke keluarga lain Ya untuk mengurus keluarganya sendiri Dan marah jika kita tidak membantu. Barakallahu jazakallahu khairan wa ya wa fikum. Barakallahu wa juzitum khairan. Satu ketika baginda Rasulullah SAW memberikan nasihatnya kepada para sahabatnya Ridwanullah alim ajmain eh, tentang masalah sedekah. Maka beliau menyebutkan sekian banyak sedekah. Sedekah yang kau keluarkan di jihad bisa berilah sedekah yang kau berikan kepada fakir miskin, sedekah yang kau berikan kepada anak-anak yatim dan sedekah yang kau berikan kepada keluarganya. Maka kata Rasulullah SAW sedekah yang paling baik apa yang kau infakkan yang terbaik adalah apa yang kau infakkan kepada keluarganya. Maka cukuplah kiranya hadis eh, satu hadis ini dan beberapa hadis yang lain mengingatkan kita bahwa eh, tanggung jawab yang paling besar yang ada di pundak kita adalah mengurusi keluarga. Kita boleh aktif mengurusi organisasi ataupun kita juga uh, mengurus kegiatan-kegiatan sosial yang lain ya setelah tentunya kebutuhan keluarganya terpenuhi. Maka ketika seseorang ya rajin di kegiatan-kegiatan sosial namun kemudian melalaikan keluarganya dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdosa. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sering mendengar Hukum BPJS itu haram Bahkan MUI sudah Mengumumkannya Apa solusi untuk saya Yang masih Pakai BPJS Karena takut kalau ada apa-apa Ataupun e, tidak ada Jaminan Dan belum punya tabungan. Wallahu taala alam ini sudah ada para asatidah kibar yang membahas masalah ini seperti uh, eh, Dr. Erwandi dan juga para uh, eh, asatidah yang lain yang intinya seandainya BPJS ini merupakan satu di antara badan yang tidak eh, memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dan betul-betul dijadikan sebagai sarana sosial ya asas manfaat sosial dan orang dari awal sudah dikasih tahu akadnya adalah akad sosial bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan maka insyaallah taala halal namun kalau tidak seperti itu ya wallahu taala alam uh, masih terjadi pertentangan perbedaan pendapat di kalangan para asatidah. Ya. Jadi bagi saya sendiri sampai saat ini karena belum mengetahui adanya kata sepakat dari para asatidah yang membahas masalah ini, saya sendiri belumlah ikut BBJS. Kecuali kalau eh, kata sebagian para orang yang mengisukan orang yang tidak ikut BPJS nanti akan terhambat dalam seluruh urusannya yaitu adalah sebuah pemaksaan yang kita harus ikut maka kita ikutnya bukan karena itu akan tapi karena dipaksa karena mukroh ya Allah taala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh apa hukumnya menerima beasiswa kuliah dari beasiswa perusahaan swasta kalau perusahaannya adalah perusahaan yang memiliki komoditi memiliki produk yang halal maka insyaallah taala la ba'sabi. Namun kalau perusahaannya adalah perusahaan rokok ataupun perusahaan khomer maka jangan. Carilah beasiswa yang lainnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bekerja di sebuah apa ini hotel sebagai tukang masak dan pekerjaan saya mengharuskan pakai celana kain dan berkerudung biasa. Saya juga bekerja dengan banyak laki-laki di dalamnya. Pertanyaan saya apa saya harus keluar mengingat saya tidak bisa berpakaian syar'i. Kalau saya keluar saya sulit mendapat pekerjaan dengan gaji yang sama. Sedangkan ayah saya telah tiada. Jadi saya punya ibu yang eh, punya ibu yang sendiri, artinya mengurus ibunya. Marilah kita untuk mencoba memahami dan menata hati kita dengan Eh, berusaha kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda berani mengatakan saya ya tidak bisa mendapat pekerjaan dengan gaji yang sama? Ya. Padahal urusan gaji ini kan bukan menjadi kekuasaan anti. Yang Rasulullah telah katakan man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Ya ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahumallahu taala dan hadisnya derajatnya adalah hasan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Jadi kalau anti memang betul-betul meninggalkannya karena Allah bukan karena yang lain. Maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan boleh jadi anti pernah mendengar banyak sekali kisah cerita yang konkret dari dulu ada uh, orang yang bangker seperti di Porokerto. Ya, dia menjadi uh, salah seorang karyawan di bank yang gajinya sudah gede dan seterusnya. Akhirnya dia keluar karena Allah dan kemudian akhirnya dia malah bisa mendirikan sebuah perusahaan donat ya. Dan kemudian dia bisa mandiri, bisa E, melakukan umrah bisa mengumrahkan keluarganya dan seterusnya. Maka janganlah kemudian Anda membatasi tentang rezeki Allah. Justru e, tata hati dulu dengan mantap dengan bismillah kemudian keluar karena Allah Jalla wa Namun tentu hal ini perlu dikomunikasikan dengan cara yang sebaik-baiknya kepada keluarga ya dan keluarga dan uh, yakinlah dengan janji Rasulullah SAW ini adalah ujian bagi anda dan juga bagi kita semuanya. Ustadz salah satu bentuk pengamalan belajar tauhid adalah tidak bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Lantas bagaimana kalau masih bermaksiat namun tetap belajar tauhid karena merasa seperti orang munafik. Satu ketika di antara sahabat radhiyallahu taala anhum, saya lupa hadisnya tapi ini ada di dalam kitab Riyadhus satu Seorang sahabat mendekat kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan ya Rasulullah, saya ini kalau sedang berada di hadapan Anda, maka seakan-akan surga dan neraka itu tampak di hadapan saya. Namun ketika saya sudah pulang, ketemu dengan anak, ketemu dengan istri, ketemu dengan uh, pekerjaan, maka hilang lagi. Ya. Hilang lagi perasaan sebagaimana yang saya rasakan ketika saya ada di hadapan Anda Rasulullah. Maka Rasulullah katakan seandainya Anda tetap dalam keadaan seperti ini, maka insyaallah ya Anda akan mendapatkan kebaikan akan mendapatkan keselamatan. Maka bagaimana lagi jadinya ketika kita e, melakukan sebuah kemaksiatan sementara kemudian kita tidak mau mendatangi kajian-kajian tentang tauhid, tentu kita akan menjadi seseorang yang akan lebih parah akan lebih parah keadaannya daripada kemudian kita tetap masih melakukan kemaksiatan namun kita juga menghadiri kajian-kajian tauhid secara umum dan kajian-kajian yang lainnya. Tentu ini adalah satu hal yang eh, tidak boleh kemudian kita apa namanya ambil kesimpulan dengan anarkis dengan apa namanya dengan eh, dengan frontal adalah lebih baik tidak ngaji lagi jangan. Justru kita ketika kita sering berada di tengah-tengah orang-orang yang soleh kita berharap sekarang belum bisa. Namun kita tetap harus memiliki komitmen dengan catatan kita memiliki komitmen. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang saya akan bisa berubah, saya akan bisa berubah dan seterusnya. Bukankah kita ingat kisah salah seorang e, mufassir yaitu Ikrimah, ya Ikrimah. Ini belajar yang awalnya dipaksa, namun terpaksa dia menjadi seorang ulama mufassirin. Ikrimah ini budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Biasa ketika Ibnu Abbas hendak membuka kajiannya, dia lari, enggak tahan kalau dengar kajian. Maka melihat kebiasaan seperti itu kemudian Ibnu Abbas mengikat talinya dengan e, tiang-tiang uh, yang ada sehingga dia tidak bisa bergerak. Ya, dia tetap berada di situ dan kemudian Ibnu Abbas baru membuka kajiannya. Namun apa jadinya? Lama-lama tidak perlu diikat, ya, tidak perlu diikat dan bahkan dia kemudian menjadi orang, orang yang sangat cinta kepada kajiannya Ibnu Abbas dan akhirnya menjadi satu di antara mufassir, ya, pakar tafsir dari kalangan tabi'i. Maka kita mesti memaksa diri kita ya, mesti memaksa diri kita dan mudah-mudahan yang awalnya kita paksa lama-lama menjadi sebuah kebiasaan dan bahkan menjadi sebuah kecintaan uh, eh, bidznillahi taala. Wallahu taala